たくさんの ini pernah hadir dari 10 pertemuan hanya dua kali masuk kan materi kemarin yang saya tanyakan tentang ada berapa hal minggu lalu kita bisa tentang pemetaan ini kondisi existingnya dibagi berapa zona ada apa di situ baru dicari komponennya apa literatur apa yang digunakan perencanaan landscape hmm. ada kan jadi tugas bocahnya kalian ke situ kalau kita tidak bisa lakukan pemetaan Satu, dua, tiga. Berarti ada tiga perempatan 姑娘，小姑娘。 satu jalur jalan satu jalan bukan satu perempatan-perempatan jika lu dan Nani ini berarti dari pertigaan Hussein sini ya kan yang dibuka jalan ini sampai terus ke sampai sampai di situ di situ jam 23 Januari itu supaya kalian kenal juga nama jalannya kalian oke coba lihat berapa orang kalian hitung aduh dikurangi yang alpha terus yang lebih dari enam kali alpha dianggap tidak ada atau lima kali itu berapa semua kurangi dengan Iya. Jalan-jalan jeruk, eh, mau jalan jeruk dari ujung sana masuk dalam. Mau jalan jeruk dong? Ya mau jalan jeruk dong, jangan saya pendek. Saya kesini jalan jeruk dari sini dulu berarti tembus dari jalan sini jalan apa sini bunda jalan apa nih bunda aku salim sebelahnya jalan apa Jakarta sebelahnya ini kan aku salim tembus yang per yang satu kan bunda simpan lima ya kan yang utama di sebelahnya itu jalan apa ya potongan di Palma Ya tembus kalau tembus kita tembus dapat persimpangan lima tapi yang paling simpang lima yang dekat. Jangan berani. Pagi sekali sudah kata-kata story itu. Berarti mau itu kayak nyeruk gitu dari sini ke sini tembus. berdiri di situ tak selalu duduk. Tidak paham? Kalian tidak paham yang saya bilang? سيكليكال يعني أنواع kingdom nobody wants. 三狗，三狗。 lima. Kalau sampai lima semua baru an masih ada lebih merambat ke simpo selama ini kita masuk jam berapa harus ke simpo setiap minggu ayo ada ke simpo kau belum masuk hari ini jam sebelas iya ada belum pernah pernah masuk jam sebelas soalnya pas mau buka diajak itu bukan masalah pinjam HP atau tidak harusnya kau tahu hari Sabtu ada kuliah No, I don't Julia. sama-sama perempuan ayu dengan sopi itu beda satu jadi tidak masuk akal kalau akan sama kenapa karena idenya kalian di sini tidak mungkin kau idemu apa tiba-tiba sama juga sama tidak masuk akal kita tidak bicara tentang sama-sama suka hobi nonton atau apa jadi yang kalian urus adalah jalannya bukan per tiga jalan jadi sudah terlambat nah saya otak sama bacakan lagi ayatnya ada kubu nomor dua kau bilang apa sebenarnya eh, sudah eh, sudah sudah dia akan mengatakan sendiri jadi kamu salahkan saya iya, kau sasarakan itu butuh informasi terus tuh berdiri dulu perhatikan kita kasih saya kasih waktu kan beribu jam so kurus juga nah, saya berdiri so berdiri lima jam tidak kurus kurus iya yes, mati orang berdiri aja oke okay. Gino kelompok itu sudah ada Agung yang dia urus adalah Jides Oke? Nomor dua siapa? Ayu. Ayu yang dia urus adalah jalan Agus Salim. Agus Salim di mana? Hah? Agus Salim mau bijak sendiri di satu. Beda. Jadi jurusannya bunda dari berarti dari persimpangan lima sana sampai di Bunda KI Mekdi jauhnya Mekdi dengan KI atau masih terus ini masih ya biasa ya gitu ini soal biasa yang mana bundar Pertamina masih ya, biasa itu iya di sininya tidak cuma tidak. sampai di oh, okay. Ya. coba sih mas sampai pertiganya jalan yang ke mall ya bagus nah, itu nah, gitu kan yang ketiga Sofi 23 Januari kok tak cuma 23 Januari Perpata mana? Perpata Bogor Perpata Di mana? 23 Januari Itu tahu apa? di kota Yang arah mau ke Anu Lapas ke sini yang memotong jalan yang memotong perempatannya kata pos dari kota hmm. yang kelima siapa eh yang keempat yang keempat Bahri jangan nanti wataboni Panjaitan itu pak Hah? Panjaitan itu Panjaitan mana nah anu Tabani mana jangan Panjaitan. Jalan ya, Panjaitan kerja ah, boleh. Tapi orang orang kenal orang, orang, orang dulu yang bilang begitu Panjaitan sama dengan aku saling, orang dulu bilang Agus Salim sekarang kan ya, Agus Salim aku saling dulu sekarang ya, sih kan ya, kalau kau bilang masih Agus Salim atau orang dulu kamu ya, sampai terakhir Zulkifli mau di mana halas jadi sudah agung yang teras mau jangan teras eh, kalau jangan teras dari ujungnya Gorontalo sampai ujungnya Gorontalo teras semua dari ujung ujungnya Sulawesi paling atas sampai ujung Sulawesi paling bawah Trans Sulawesi namanya mau lagi dari jangan so trans jalan trans itu nama istilah untuk jalan besar jalan trans jadi ya, kalau dia trans Sulawesi berarti jalan trans penghubung Sulawesi udah iya kopi sama dulu dulu dulu ya? Hah? ya apa? Sultan Bututihe. ya kan? Nah itu. Yang jelas kalau bingung, kalau bingung kan, kalau bingung, ambil satu jah di kantor apa? Yang di mana? kantor, jalurnya. Tapi ini deh. Hah? Tapi ini deh. Yang belakang mall itu toh? Iya, tapi kan saya punya kesana. Nah, iya, maksudnya satu jalur ke sana. Oh iya iya, jalan ke sini Jalan Takini Ode yang baru. Hmm? Ode itu nama jalan baru dari Pilo. Jalan Merdeka dulu. Iya. Iya kan? Hmm. Tapi jalan Merdeka masih satu panjang ke sana? Saya tidak kurang tahu. Ayo nah, itu saya itu. saya bingung sekali. Iya toh. Banyak sekali. Keras masuk namanya sebelumnya. Berarti itu di mana? Baru pada toh? Iya. Enggak ke sana lagi kan? Enggak. Yang sampai masjid. Hmm. Berarti atau sampai jembatan. Iya, jembatan. Dekat. Terus motor sulit lebih. Ya, kasih di alamat ini di kelompok ini. Dia kesal di Radia jadi ingat buat minimal tiga segmen segmen itu adalah pembagian jadi kayak tadi anggaplah yang paling agak ini pertigaan Kalimantan ini atau di situ perempuan iya. yang ada perempatan pertigaan sehingga itu menjadi daya tarik Kami ini kayaknya paham baru saya pak jadi kalau mau datang kita, kita paham jadi kalian bagi per segmen Tahu sampai rumahnya segmennya tidak saya minimal tiga yang kalian urus adalah pertama komponen apa komponen pembentuknya dalam artian komponen tapak dalamnya apa ingat analisa tapak apa semua yang dicari ya nah, jadi matahari angin komponen tapak apa otomatis pertama vegetasi dua oh. kan? drenase komponen drenase itu bukan komponen pembentuk jadi dua komponen itu adalah hal yang membentuk ruang itu itu ada kan jadi contohnya ini vegetasi ada apa dengan vegetasi jadi kalian buat tabel nanti. Anak cari kasih lihat ya contohnya. Ya, komponen vegetasi kondisi kimia bagaimana analis analisis analisis ini adalah tanggapan sementara terhadap lokasi vegetasi di sore ini begini begini baru masuk literatur dan literatur literatur yang saya pakai literatur yang betul-betul literatur contohnya yang kemarin saya kasih lihat berdasarkan PU tentang vegetasi jarak antar vegetasi dengan anak kan setelah itu baru sketsa ide terakhir ada sketsa ide sketsa ide inilah yang saya tidak sekali mendesain ya tidak usah sampai mendesain saya hanya mau lihat sketsa idenya kalian dari permasalahan yang ada dengan literatur yang kalian gunakan. Jadi sketsa yang ada itu muncul karena analisis yang kalian punya. Jadi literatur di sini menyangkut apa semua? Analisisnya adalah tanggapannya kalian terhadap kondisinya dengan mempertimbangkan literatur yang kalian gunakan. Sketsa ide kamu jadikan apa di situ? Paham nih? Ya, yuk sekarang tuh saya ayo. Tapi kirim itu sebarkan ke teman semua supaya dia lihat semua. Oke. Nah, biasa

pikiran besar tidak sudah terukir bisa kalian lihat itu Temannya yang ini sudah ada Kau <laughs> minta minta cika cika ada di rumah dari paketmu <laughs> Coba, kau ini, mana ini, tadi preman tidak ada saya ceteng cuma lu buka hah dan parkirnya sepi ini dua orang kau jadi kalau tidak ada HP dulu situ saja satu saja pergi sana lihat antum

harus dilihat adalah apa yang menjadi komponennya. komponennya adalah ini bicara tentang jalannya. Parkir, area parkir, literatur yang digunakan, ada mana, baru segini aja memang. Bukan saya bilang kalian itu. amin. ini? hal ya ya ya apa apa? lo tidak sesuruh air coret kau apa aku pahami eh. iya iya kan paham kata dia. aku kan apa yang aku pahami analisis yang saya tanyakan yang yang di situ bukan yang saya jelaskan Oh. Jadi analisisnya adalah kipet itu adalah atau kunci dari pemetaan itu berarti ukurannya itu baru segmennya. Jadi ingat apa semua yang komponen-komponen yang ada di situ vegetasinya, demokrasinya, ya kan? Pedestriannya itu yang penting. Jadi ini juga akan memudahkan kalian membuat sebenarnya tugas ini, tugas besar ini sebenarnya akan membantu kalian nantinya di perancangan kota. Karena tapak dan perancangan kota itu beda tipis. Perancangan kota kita bahas satu kota, yang dibahas satu kota sama persis dengan apa yang dibahas di perancangan tapak. Tapi perancangan kota itu akan dibagi tujuh segmen, tujuh tujuh item dan marknya, lingkusnya dan sebagainya. sekarang tidak, kalian hanya komponen membentuknya. Oke, paham ini? Jadi yang kalian bikin itu, betul? Konsul kamu. nggak mungkin bos yang besar yang kecil sampai orang dengar yang mana seperti orang langsung tahu jadi jadi yang saya butuhkan dari kalian adalah sketsa nya kalian oke okay? jadi otomatis yang kalian bicara pertama ingat rancangan tapan pertama kali lokasi kondisi sting baru analisis tapak yang kalian punya barulah masuk ke komponen Baca sebelum masuk komponen yang sekarang kalian lihat di yang kolom ada tiga hal yang kalian harus dulu. paham ini? jadi kalian bicara tentang kondisi stingnya dulu di mana lokasinya apa semua ya sampai dengan perencanaan studio menganalisa lokasi dulu. Setelah itu pembagian segmennya. Yang mana semua yang kalian akan tanya. Jadi dalam bentuk masih besar. Paham ini? Ada tidak? Saya masih anu, tapi ya dari awal situ. Double, ada yang di fotonya pembagian. ya? Oke? Okay? Di kerja di kertas A3 tulis tangan seperti aku kupas boleh pegang print bertempel tapi hanya untuk peta yang di print dan bertempel selebihnya tangan sketsa ide awas kalau ada yang pakai tempel-tempel kalau identifikasi kok Hah? identifikasi masalah itu kan itu kan ngomongin segmen kecuali kalau sudah itu kalau yang bisa gambar eh dan juga masalah sebenarnya karena itu kan yang tinggal ini jadi semua pemetaan saya isi ada print bertempel di luar dari itu harus mustahil boleh existing photo, hmm. mas, print. Nggak mungkin kalian mau sketch itu foto. Ya kan? Atau Agung jago buat sketsa foto, ha? Yang jelas di luar dari itu, terutama sketsa ide harus manual, tangan sendiri. Jadi yang boleh kelihatan tertempel hanya yang foto lokasi dengan kotanya. Hah? Tidak susah kan? Tadi. Ini pengganti tugas besar kalian yang harusnya survei atau menghitung. Tak turun lapangan untuk mengukur. Karena ada kemarin minggu janji, ternyata tidak dipakai. Maling bilang sama dia kenapa mau, mau praktik nah dia punya ada yang praktik karena dia bilang saya udah praktik menurut kamu oke ya lah mungkin rezekinya kalian kerja tugas ini dikerja di kertas atia ya. sekarang minggu ke-11 jadi minggu ke-12 kita mulai asistensi tidak perlu langsung mau selesaikan jadi sini saja supaya kita lihat apa yang yang kalian bingung atau semua jadi tetap ada proses tensi karena itu terus besar oke okay? paham ini jadi yang tidak asistensi saya anggap alpha jadi setiap minggunya asistensi tidak asistensi alpha jadi ya, asistensi itulah pengganti kalian di kelas dan ada bingung kan tentang kelasnya? A3 Kalau bicara kertas A3 Berarti itu apa kertas sinadungnya Masa Lihat lagi nih nah, Kertas A3 Kecuali bilang karton A3 berarti gue gambar Oke? Okay? Apa Sketsa ini itu bukan hanya dua dimensi ya kan bayangin kalau sketsa ini kau mau bikin kau hanya mau bikin begini ini ini jalan ini mobil mau begini masih mau begini mau begitu pertanyaannya kau mau bikin dengan asal tugas atau kasih menarik yang mana yang lebihan kira-kira yang eh, kira-kira yang mana yang membuat saya akan kasih nilai bagus kira-kira Kira-kira kalau kau bikin begini Lebih berat yang mana? saja pertanyaan kita itu yang menjawab, menjawab pertanyaan kamu jadi pertanyaan kamu aku pertanyaan aku saya jawab dengan pertanyaan juga yang mana mau lebih bagus sama saja kalau aku bertanya pak yang mana bagus jika atau ayu pertanyaannya sama-sama bagus yang tidak bagus kalau kau mau sama Ahmad apa maksudnya ada lagi mau kan tugas besar tidak ada batas batas kalau bicara batas nanti di apa luas? karena itu ada sistem asistensi per minggu berkali-kali satu kali seminggu tak usah tak usah tiga kali dalam seminggu ayo kopimu mau berapa kali Tanya. Kan pernah saya bilang maksimal satu kali. yang jelas satu minggu satu kali kalian asistensi jadi kalau kalian mau datang lima kali dalam satu minggu asal jangan tujuh kali dalam seminggu belum kasih dari istirahat orang itu biar itu datang juga oke paham Kenapa saya bilang satu kali dalam seminggu? Karena rata-rata suami, suami lagi pada yang nanti hari api yang lain saya tidur tidur, Baru sampainya sudah selesai, dia jadi alasan terus lain. Jangan pernah pakai alasan terus lain untuk mengakali tugas sekali. Kayak studi kemarin, sudah selesai, ada tugas lain yang dikerjakan tidak ada urusan kalau itu didengar sama dosen lain juga kira-kira nggak tersinggung kalian pergi stesen Boisa baru kalian tidak selesai baru kalian bilang aduh bu saya tidak selesai karena saya kerja tugas studio di situ kalian akan error kenapa karena kalian mau membeda-bedakan yang pernah jadikan alasan mata kuliah lain di mata kuliah lain Oke? Okay? Untuk tugas ini bagaimana? Masih kurang paham? Paham, paham. Paham. Kalau teman satu orang ini bilang paham, so paham semua itu. Oke? Okay? Kalau begitu, waktu asistensinya bebas. kalau sampai Sabtu tidak ada resistensi, saya akan kasih alfa satu pertemuan. Kalau studi dimuat. Jadi yang ah, tidak asistensi hari Kamis, alfa. Kecuali ada dua orang rotation. Karena satu meninggal dia punya sepupu, satu kakak kandung. Nah, ini dari senyum saya dia minta mau stensi pagi-pagi ternyata pagi-pagi bukan yang datang telepon yang datang jam 7 pagi mimpi apa nih oke okay? asistensi studio tetap hari Kamis tanganku pak yang sampai yang sampai dua malam pak mau masih pak jadi di kampus saya kalian di saat masih waktunya bersama saya di sini oke paham ini yuk biasanya aja yang bertanya ini ya untuk mencari tidak ada bertanya atau semua ngerti? sudah paham pak bertanya dengan komponen nah kenapa komponen pak dengan komponen ini yang jalan-jalannya itu yang mau diambil jalan mana yang segmen komponen itu pembentuk ruangnya kayak kalian kan sudah bagi segmen di segmen satu itu apa pembentuknya? Ada apa di situ? Oh vegetasi, pembentukan itu vegetasi, pedestriannya, jalannya. Jadi ya, sampai jalannya tidak bagus, uh, parkirnya, kayak gitu. Oh ternyata kalian dapat di area ini siapa yang jalanan? Ada wartawan ya? Mari yang dia dapat karena di situ kan banyak banget apakah parkirnya orang di situ bagaimana karena banyak parkir luar juga terutama di Beri. ya kan bagaimana sistem parkirnya di situ kamu di mana Ya minggu depan datang stensi. Aku stensi. Saya bikin semua di beliau, Pak. Karena saya tak tahu mana saya mau kerja. jalan kayak jalan nami apa 23 Januari area pertukaran itu kan rawan di perempatan situ kan ada penjual PKL pas di perempatan itu hmm. desa namanya kurangnya vegetasi baru masuklah peraturan tentang vegetasi di jalan bagaimana aturannya vegetasi di jalan literatur bicara tentang kalau kita bicara tentang standar standar yang ada itu literatur setelah dari literatur baru analisis analisis ini bagaimana analisamu tentang setelah teman katakan begini harusnya saya kasih begini jadi bukan asal kalian bikin ada pegangan kalian sama dengan kalau perencanaan tidak asal bikin ukuran ada besar luar besar ruang itu dibikin dibuat untuk jadi acuan untuk menggambar di Vietnam bukan ukuran beda gambar beda nah butuh punya betul. Nah, ayo kan? Iya, Pak. Jadi bahasa al itu ada untuk membantu membuat denah. Jadi kalau lo tahu mengatakan ukurannya adalah lima kali empat, berarti harus ukuran lima kali empat, bukan lima kali empat, hantam delapan kali tujuh. Oke, paham maksudnya? Karena besaran al sudah dihitung sama dengan itu. Oke? Okay? kamu ya, minggu depan pasti baik di studio maupun buatan. Yang belum absen absen Yang belum absen absen belum sebelum saya apa? Pak, kalau soal itu literatur itu, kan ambil di mana? Cari. Mau saya di itu bagus banyak penetapan tergantung penetapan apa yang terkait kalau memang dia bisa jalan pasti apa yang dia ambil pemulihan

что крестьяне. tahun lalu, dua tahun lalu sempat saya gitu mobil tetap ma mungkin mabuk atau apa tiba-tiba oleh masuk juga about Yeah. kalau eh, itu nggak muncul eh sudah itu masa besar ruangmu anggap begini besar ruangmu hanya bisanya tiga meter pintu pintu kalau lemari itu biaya pintu kalau pintu orang masuk 80 iya sekitar pintu lemari tergantung tergantung dari lebarnya bisa saja lebar kecil begini pintunya bisa saja bisa saja lebar sekali jadi sekarang pasal nomor dua nomor dua kali 60